Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadir sekalian para jamaah umroh, para penziarah Masjid Nabawi dan juga para mukimin. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita semua. memimpin kita kepada jalan yang lurus. Memudahkan urusan kita. Menerangi kehidupan kita. Mengampuni dosa kita dan juga kedua orang tua kita menerima amal ibadah yang kita lakukan yang kecil maupun yang besar dan semoga Allah SWT memasukkan kita semua ke dalam surganya dan melindungi kita dari nerakanya hadir sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ini adalah majelis yang ke-19 Dari pembacaan kitab الإحكام في سبر أحوال الحكام وما يشرع للرعية فيها من الأحكام Ini dikarang oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili Hafizahullah Seorang pengajar di Masjid Nabawi Dan beliau adalah pengajar di Universitas Islam Madinah. Dan kitab ini berisi tentang salah satu di antara akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan sikap mereka terhadap penguasanya, sikap mereka terhadap pemimpinnya, sikap yang benar yang berdasarkan Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dan kita sampai di akhir-akhir kitab ini dan ini adalah pertemuan yang ke-19 dan esok adalah insyaallah pertemuan yang ke-20 dan akan kita tutup besok kitabnya masih di dalam pembicaraan atau di dalam pembahasan bagaimana seandainya seorang penguasa menentukan atau menguatkan sebuah pendapat di dalam masail istihadiyah di dalam permasalahan-permasalahan istihadiyah di mana para ulama ahlu sunnah wal jamaah mereka berijtihad di dalam permasalahan tersebut mereka berijtihad di dalam permasalahan tersebut dan mereka berselisih pendapat di dalam hasilnya. Lalu bagaimana seandainya seorang penguasa menguatkan salah satu di antara pendapat tersebut? Dan sudah disebutkan oleh Syekh bahwasanya kewajiban kita adalah mengikuti apa yang sudah dikuatkan oleh penguasa tersebut. Mengikuti apa yang sudah dikuatkan dan sudah diputuskan oleh penguasa tersebut. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan tentang beberapa kaedah, beberapa aturan yang harus kita perhatikan di dalam masalah ini. Beberapa kaedah, beberapa aturan yang harus kita perhatikan di dalam masalah ini. Dan sudah disebutkan tiga di antaranya. Beliau menyebutkan lima dan sudah kita bacakan tiga di antaranya. Yang pertama, permasalahan tersebut adalah permasalahan ijtihadiyah yang khilaf dan perselisihan di dalamnya adalah perselisihan yang mu'tabar. Perselisihan yang dianggap. Karena tidak semua perselisihan dianggap di dalam agama kita. Di sana ada perselisihan yang tidak dianggap karena perselisihan tersebut sebabnya adalah karena hawa nafsu misalnya atau karena kejahilan seseorang atau karena bid'ah atau karena ketergelinciran seorang ulama makanya demikian tidak dianggap sebagai perselisihan yang mu'tabar perselisihan yang mu'tabar yang dianggap adalah perselisihan yang memang berdasarkan dalil berdasarkan kaidah-kaidah usul maka inilah perselisihan yang dimaksud di dalam permasalahan ini kemudian yang kedua hakim atau penguasa tersebut menguat, menguatkan sebuah pendapat berdasarkan dalil yang syar'i berdasarkan dalil yang syar'i yang memang bisa digunakan untuk mentarjih satu di antara pendapat-pendapat tersebut. Jadi dia menentukan atau menguatkan sebuah pendapat bukan sembarangan atau mengikuti hawa nafsunya semata. Tetapi beliau menguatkan sebuah pendapat di antara pendapat-pendapat yang ada berdasarkan dalil, berdasarkan alasan yang syar'i. Kemudian yang ketiga, keputusan dari seorang penguasa ini menghilangkan atau menghentikan perselisihan secara zahir di dunia menghilangkan atau menyelesaikan perselisihan secara zahir di dunia dan tidak bisa melepaskan tanggung jawab seseorang di akhirat menghentikan perselisihan secara zahir di dunia dan tidak bisa melepaskan tanggung jawab seseorang di akhirat jadi seorang penguasa hanya menentukan atau menyelesaikan sebuah persengketaan, sebuah perselisihan secara zahir. Adapun secara batin, maka ini tidak bisa menghilangkan tanggung jawab seseorang di akhirat. Dan kemarin sudah kita sebutkan contohnya. Apabila terjadi perselisihan, persengketaan tanah antara A dengan B, terjadi perselisihan persengketaan tanah antara A dengan B. Kemudian B ini adalah orang yang pandai berbicara dan dia berani untuk berdusta. Mendatangkan saksi yang dusta atau membuat akte yang dusta dan seterusnya. Akhirnya seorang hakim memenangkan si B. Padahal tanah tersebut pada hakikatnya adalah milik si A. Tetapi karena kelicikan yang dimiliki oleh B atau yang dilakukan oleh B akhirnya hakim melihat secara zahirnya saja dan memenangkan si B. Maka termasuk kaidah di dalam masalah ini semuanya harus menerima. Semuanya harus menerima apa yang diputuskan oleh penguasa tersebut dan apa yang diputuskan oleh penguasa tersebut menghentikan perselisihan menghentikan persengketaan di antara A dan juga B secara zahir di dunia tetapi secara batin maka ini tidak bisa menghilangkan tanggung jawab si B di akhirat tidak bisa menghilangkan tanggung jawab si B di akhirat artinya seandainya ini adalah sebuah kezaliman yang dilakukan oleh si B kepada si A tetapi dimenangkan oleh seorang penguasa karena kelicikan yang dilakukan oleh B maka kelak di akhirat si B akan me, akan menanggung akibatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kezaliman yang dia lakukan meskipun ya diputuskan oleh penguasa bahwasanya yang menang adalah adalah si B karena yang namanya penguasa hanya menyelesaikan persengketaan secara zahir di di dunia. Adapun masalah tanggung jawab maka ini semua ia akan diperminta eh, akan diminta masing-masing dari kita di di akhirat. Baik, kemudian setelah itu setelah kita menyebutkan tiga aturan atau tiga kaidah kemudian yang keempat beliau mengatakan hafizahullah anna hukmal hakimi yakunu madiyan ويرفع الخلاف في مسائل الاجتهاد بحسب ما تقدم من شروط لا ينقض ولا يعارض بقول عالم أو أكثر حتى لو خالف قول, قول الأئمة الأربعة مجتمعين وإنما ينقض بمخالفة دليل من كتاب atau sunnatin au ijma'. Kaidah yang keempat yang harus kita perhatikan di dalam masalah ini bahwa keputusan seorang hakim atau seorang penguasa terlaksana dan harus kita taati dan akan mengangkat sebuah persengketaan atau sebuah perselisihan di dalam permasalahan-permasalahan ijtihad sesuai dengan syarat-syarat yang sudah berlalu. Tidak dibatalkan keputusan penguasa tersebut dan tidak boleh dipertentangkan dengan ucapan seorang alim, seorang ulama atau lebih. Tidak bisa dibatalkan dan tidak bisa ditentangkan dengan ucapan atau pendapat seorang ulama atau lebih sampai seandainya pendapat atau keputusan penguasa tersebut menyelisihi pendapat imam yang empat semuanya. Jadi seandainya di sana ulama yang empat atau imam yang empat yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal mereka memiliki pendapat yang sama di dalam satu masalah. Dan di sana ada di sana ada ulama yang lain selain empat imam ini. Karena ulama tentunya bukan hanya empat imam ini. Dan imam bukan hanya empat imam ini. Di sana masih ada imam-imam yang yang lain dan mereka juga mujtahid. Seandainya seorang penguasa memilih pendapat seorang ulama selain empat imam ini. Memilih pendapat seorang ulama selain empat imam ini dan pendapat beliau menyelisihi pendapat empat imam ini maka pendapat beliau atau keputusan penguasa tersebut tidak bisa dibatalkan dan tidak bisa ditentang dengan pendapat imam yang empat karena sudah kita sebutkan nukilan-nukilan dari para ulama bahwasanya keputusan dari seorang hakim yang faul khilaf hukmul hakimi yarfa'u al khilaf. Keputusan dari seorang penguasa ini menghentikan khilaf, menghentikan perbedaan di antara manusia. Sampai seandainya keputusan yang beliau putuskan ya ini adalah bertentangan dengan pendapat imam yang empat. Seandainya keputusan beliau dan pendapat beliau ada di antara ulama yang memiliki pendapat ini selain imam yang empat maka tetap dikembalikan hal ini kepada keputusan beliau sebagai seorang penguasa. Wa inna ma yunqadu bi mukhalafati dalilin min kitabin aw sunnatin aw ijma'. Kapan dibatalkan? Kapan dibatalkan pendapat dan juga keputusan seorang penguasa? Sesungguhnya dibatalkan pendapat seorang penguasa atau keputusan seorang penguasa apabila menyelisihi dalil. Apabila menyelisihi dalil dari Al-Quran atau dari sunnah atau dari ijma' Sesungguhnya dibatalkan keputusan dari seorang penguasa apabila menyelisihi apa? Dalil baik dari Al-Quran maupun dari sunnah ataupun dari ijma' Seandainya beliau mengeluarkan sebuah keputusan atau menguatkan sebuah pendapat, ternyata pendapat tersebut bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran secara nas, atau bertentangan dengan nas yang ada di dalam sunnah, atau bertentangan dengan ijma' para sahabat radhiyallahu anhum, maka dalam keadaan demikian keputusan beliau batal. Keputusan beliau tidak boleh dilaksanakan. Dan ini adalah keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam maksiat kepada Allah azza wajalla. Seandainya keputusan beliau bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bertentangan dengan ijma' maka dalam keadaan demikian tidak boleh kita mengikuti keputusan beliau karena keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk di dalam maksiat kepada Allah azza wajalla. Kemudian setelahnya Syekh mendatangkan nukilan dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Ibn Qayyim murid beliau. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah Fa inna al-a'immatal arba'ah muttafiquna ala annahu innama yunqadhu hukmul hakimi idza khalafa kitaban idza khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw ma'na dhalik berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang meninggal pada tahun 728 Hijriah beliau mengatakan maka sesungguhnya para imam yang empat para imam yang empat yaitu Abu Hanifah, kemudian Imam Malik bin Anas, kemudian Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam yang empat muttafiqun mereka bersepakat. Mereka bersepakat atas apa? Bahwasanya tidak dibatalkan keputusan seorang penguasa sesungguhnya dibatalkan seorang dibatalkan keputusan seorang penguasa apabila menyelisihi Al-Quran atau sunnah atau ijma atau yang semakna. Sesungguhnya dibatalkan keputusan seorang penguasa apabila menyelisihi Al-Quran, sunnah, ijma dan yang semakna. ini menunjukkan apa yang sudah disampaikan oleh Syekh sebelumnya bahwasanya keputusan seorang hakim atau seorang penguasa yang bisa dibatalkan apabila menyelisih satu di antara tiga yaitu nas di dalam kitab Al-Quran atau nas di dalam sunnah Rasulullah SAW atau ijma atau ijma dan ini adalah kesepakatan para imam yang empat semuanya menyepakati yang demikian semuanya menyepakati yang demikian yaitu bahwa keputusan seorang penguasa dibatalkan dengan salah satu di antara tiga perkara di atas. Fa'amma ma wafaqa qawla ba'dil mustahidin fi masail istihadi, fa innahu la yungkadu li ajli muqalafatihi qawlal arba'ah. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, maka adapun yang bersesuaian dengan pendapat sebagian mustahidin, Adapun pendapat yang sesuai dengan pendapat sebagian mujtahidin. Itu sebagian mujtahid. Di dalam permasalahan-permasalahan ijtihad, maka sesungguhnya yang demikian tidak dibatalkan hanya karena menyelisihi pendapat imam yang empat. Hanya karena menyelisihi pendapat imam yang empat. Jadi seandainya sekali lagi, seorang penguasa memilih atau menguatkan satu pendapat dan ada di antara ulama mujtahid yang memiliki pendapat ini. Maka diharuskan kita sebagai rakyat untuk mengikuti pendapat penguasa ini meskipun pendapat ini berbeda dengan pendapat imam yang empat. Meskipun berbeda dengan pendapat imam yang empat, yang penting pendapat ini adalah dimiliki oleh sebagian ulama mujtahid dimiliki oleh sebagian ulama mujtahid. Ini adalah ucapan Ibnu Taimiyah. Kemudian setelahnya beliau menukil kembali ucapan beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di tempat yang lain. Wa qala rahimahullah wal fuqaha'u min sa'ir tawaifi qad sarrahu bi naqdi hukm al-hakimi idza khalafa kitaban aw sunnah wa in kana qad wafaqa fihi ba'd ulama wa amma idza lam yakun fil mas'alati sunnatun aw ijma'un wal ijtihadi fiha masaghun lam tunkar ala man amila biha mujtahidan aw muqallidan berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah semoga Allah merahmati beliau beliau mengatakan dan para fuqaha yaitu para ulama dari seluruh kelompok, dari seluruh madhab. Mereka semua telah menjelaskan. Mereka semua telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa keputusan seorang penguasa bisa batal apabila menyelisih Al-Quran atau Sunnah. Keputusan seorang penguasa dibatalkan atau tidak dianggap apabila menyelisih Al-Quran atau Sunnah dan apabila keputusan tersebut wa in kana qad wafaqa fihi ulama meskipun keputusan tersebut telah disetujui atau sesuai dengan pendapat sebagian ulama meskipun keputusan tersebut ya sesuai dengan keputusan atau pendapat sebagian ulama kalau menyelisihi nas yang ada di dalam Al-Qur'an atau sunnah ataupun ijma' maka dibatalkan keputusan tersebut Adapun apabila tidak ada di dalam sebuah permasalahan sebuah sunnah atau ijma dan di dalamnya bisa berijtihad maka dalam keadaan demikian tidak boleh diingkari atau orang yang mengamalkan tidak boleh diingkari sama saja apakah beliau adalah seorang mujtahid atau beliau adalah seorang yang muqallid yaitu orang yang taklid kepada orang lain. Jadi apabila di dalam sebuah permasalahan ya ini tidak ada sunnah, tidak ada nasnya di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak ada ijma' para sahabat radhiyallahu anhum di dalamnya dan permasalahan tersebut menerima ijtihad menerima ijtihad maka dalam keadaan demikian tidak boleh orang yang mengamalkan diingkari tidak boleh orang yang mengamalkan diingkari sama saja apakah dia adalah seorang yang mujtahid atau dia adalah seorang yang muqallid, yaitu orang yang taklid kepada orang lain. Kemudian setelahnya ucapan dari Ibnu Qayyim. Dan beliau adalah murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qala al-Imam Ibnu Qayyim wa lam yujib ahadun minal a'immati نقض حكم الحاكم ولا إبطال فتوى المفتي بكونه خلاف قول زيد أو عمر ولا يعلم أحد ولا يعلم أحد سوغ النقض بذلك من الأئمة والمتقدمين من أتباعهم وإنما قالوا ينقض من حكم الحاكم ma khalafa nassa kitabin aw sunnatin aw ijma'il uh, ummah aw ijma'i al ummah berkata Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan dan tidak ada seorang pun dari para imam yang mereka mengharuskan untuk membatalkan keputusan seorang penguasa dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang membatalkan fatwa, seorang mufti hanya karena menyelisihi ucapan atau pendapat Zaid atau Amr. Beliau mengatakan tidak ada seorang pun di antara para imam, di antara para ulama yang mengharuskan untuk membatalkan pendapat dari seorang penguasa atau keputusan dari seorang penguasa atau membatalkan fatwa seorang mufti hanya karena bertentangan dengan ucapan Fulan dan si sifulan. Jadi tidak ada di antara ulama yang berpendapat demikian. Dan tidak ada seorang pun yang membolehkan untuk membatalkan hanya karena sebab itu. Baik dari kalangan imam, para imam, maupun dari kalangan mutaqaddimina min azba'ihim, dari kalangan orang-orang yang terdahulu, dari pengikut para imam-imam tersebut. Sesungguhnya mereka mengatakan itu para imam-imam tersebut mereka mengatakan dibatalkan keputusan dari seorang penguasa apabila menyelisihi nas menyelisihi nas yang ada di dalam Al-Qur'an atau sunnah atau ijma umat Islam. Jadi ucapan dari Ibn Taimiyah dan juga Ibn Qayyim ini semakna menunjukkan kepada kita apa yang sudah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya yang membatalkan ya keputusan seorang penguasa dan pendapat seorang penguasa apabila menyelisihi nas yang ada di dalam Al-Qur'an atau sunnah atau ijma' para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi masuk dengan nas adalah dalil yang tidak ada kemungkinan bisa ditakwil. Dia adalah dalil yang jelas dan tidak ada di sana ihtimal untuk di takwil. Dia memiliki makna yang yang satu. Nah, kemudian yang kelima, setelah beliau menyebutkan kaidah yang keempat, beliau menyebutkan kaidah yang kelima yang harus kita perhatikan di dalam masalah ini, yaitu di dalam masalah seorang penguasa menguatkan salah satu di antara pendapat di dalam masail ijtihadiyah. Di dalam masalah-masalah ijtihadiyah, beliau mengatakan anna taqrira al-qawli bi anna hukm al-hakimi mulzimun fi masail al-ijtihadi laysa fi kulli al-masail al-ijtihadiyah sesungguhnya pendapat bahwa keputusan seorang penguasa sifatnya mulzim, sifatnya mengharuskan di dalam masalah-masalah ijtihadiyah ini bukan di dalam seluruh masalah ijtihadiyah bukan di dalam seluruh masalah ijtihadiyah. Sekali lagi, pendapat atau ucapan yang sudah kita sebutkan bahwa keputusan seorang penguasa ini sifatnya mulzim, sifatnya mengharuskan di dalam masalah ijtihadiyah, ini ternyata bukan di dalam seluruh masalah ijtihadiyah. Di sana ada perincian wa innama fil masail allati tatatallabu ijtihadahu wal muta'alliqati bi masalihil ummah al 'ammah apa yang dimaksud dengan masalah ijtihadiyah yang kita diharuskan untuk mengikuti keputusan seorang penguasa apabila beliau memutuskan atau menguatkan salah satu di antara pendapat-pendapat yang dimaksud dengan masail ijtihadi, ijtihadiyah di sini adalah permasalahan-permasalahan yang mengharuskan ijtihad dari seorang penguasa. Permasalahan-permasalahan yang memang mengharuskan ijtihad dari seorang penguasa. Karena di sana ada beberapa permasalahan atau banyak permasalahan yang tidak mengharuskan adanya ijtihad dari seorang penguasa. Artinya cukup dengan ijtihad para ulama. Cukup dengan ijtihad para ulama. Tapi di sana ada permasalahan yang mengharuskan seorang penguasa untuk berijtihad. Wal muta'alliqati bi ummatil 'ammah. Dan permasalahan-permasalahan tersebut berkaitan dengan maslahat yang umum bagi seluruh umat. Berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang sifatnya umum untuk seluruh seluruh umat. Seperti apa? Kasiyasati ad-daulati wa tanzimi masalihiha mimma yata'allaqu bi amril jihadi wal harbi was salmi wal uqudi wal uhudi wal ad-dawliyati fi sa'iri an-nawahi as-siyasiyati wal idariyah. Beliau mengatakan contohnya seperti masalah politik negara. Seperti masalah politik negara atau pengaturan maslahat-maslahat bagi negara yang berkaitan dengan jihad misalnya. Berkaitan dengan jihad, maka ini membutuhkan ijtihad dari seorang penguasa. Dia yang menentukan ya perang atau tidak perang maka ini yang menentukan yang berijtihad adalah para penguasa. Wal harbi dan juga peperangan. Wasalmi dan juga perdamaian. Maka ini mengharuskan ijtihad dari seorang penguasa. Dan ini berkaitan dengan masalah umum, berkaitan untuk rakyat semuanya dalam satu negara. Maka inilah yang mengharuskan kita untuk taat kepada seorang penguasa apabila beliau sudah membuat sebuah keputusan, membuat sebuah keputusan atau menguatkan satu di antara pendapat-pendapat, maka kewajiban kita sebagai seorang rakyat harus mengikuti pendapat beliau. Ya di dalam masalah ijtihadiyah seperti ini. Wal uqudi wal uhud. Demikian pula di dalam perjanjian-perjanjian. Melakukan perjanjian-perjanjian dengan pihak yang lain maka ini butuh dengan ijtihad, butuh kepada ijtihad seorang penguasa dan hubungan-hubungan internasional di dalam berbagai segi baik di dalam masalah politik maupun di dalam masalah administrasi. Wakada masailul ibadat al-muta'alliqati bil 'ammah. Demikian pula di dalam permasalahan-permasalahan ibadah jadi bukan hanya permasalahan negara atau permasalahan politik, tetapi di dalam masalah-masalah ibadah yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Berke berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Seperti apa? Ka'iqamatis salawatil maktubah wa ta'yini awqatiha wa a'immatiha wal isyrafi 'alal masajidi wa idaratiha وجباية الزكاة وصرفها وتنظيمها وتنظيم الحج والإشراف على أدائه والإشراف على أدائه وسيره وتعيين وقت دخول الشهر في الحج والصوم والفطر وتنظيم أمر الدعوة والحسبة وتعليم وما يناط بذلك من مسائل وكذا ما ما يرفع إليه من مسائل القضاء للفصل بين الخصوم وأداء الحقوق وغيرها من مسائل تتعلق بالمصالح العامة مما يقدره الإمام Syekh mengatakan demikian pula di dalam masalah-masalah ibadah yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak Seperti apa misalnya? Seperti mendirikan sholat lima waktu. Mendirikan sholat lima waktu. Dan menentukan waktunya. Menentukan waktunya. Kapan waktu sholat duhur, kapan waktu sholat subuh dan seterusnya. Ini berkaitan dengan orang banyak. Maka kita mengikuti ijtihad dari imam. Kita mengikuti ijtihad dari seorang penguasa. Kemudian juga menentukan imam-imamnya. Yaitu menentukan imam-imam yang sholat di dalam masjid-masjid kaum muslimin. Maka kita mengikuti pendapat dan keputusan dari penguasa. Kalau penguasa sudah ia memutuskan bahwasanya yang jadi imam di masjid ini adalah fulan dan juga fulan, maka kewajiban bagi kita adalah mengikuti. Tidak boleh kita membangkang meskipun di sana mungkin ada seseorang yang mungkin lebih afdol dan lebih berhak daripada si fulan tetapi kalau sudah diputuskan oleh seorang penguasa maka kita sebagai rakyat harus mengikuti keputusan beliau demikian pula mengurus masjid-masjid dan juga mengurus administrasi dari masjid-masjid tersebut dan ini bisa kita lihat ya secara zahir di negara Saudi Arabia yang namanya masjid-masjid di sini ini diatur dan diurus oleh pemerintah secara langsung. Ya ditentukan di sana imamnya, ditentukan di sana uh, muadzinnya, sehingga perkaranya jelas. Dan mereka di sana ada pemilihan, ada tesnya, dan tidak sembarang orang yang bisa menjadi imam di masjid. Diharuskan ia memiliki syarat-syarat tertentu sehingga mereka bisa menjadi imam di masjid tersebut. Maka kita sebagai seorang rakyat, sebagai seorang makmum ya harus mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Kemudian juga mengambil zakat dan juga membagikan zakat tersebut dan pengaturan zakat tersebut dan pengaturan haji dan mengurus tentang ibadah haji dan bagaimana menunaikan ibadah haji dan bagaimana mengatur ya transportasi dan juga perjalanan para jamaah haji dan menentukan waktu masuknya bulan ketika musim haji dan juga bulan puasa. Maka ini kita ikut siapa? Ikut pemerintah. Ikut pemerintah kita dan juga penguasa kita. Apabila beliau sudah menentukan bahwasanya tanggal 1 Ramadan adalah hari ini atau besok, maka kita ikuti mereka. Demikian pula apabila sudah ditentukan bahwa tanggal 1 Zulhijjah adalah hari adalah besok. Maka kita juga harus mengikuti penguasa kita dan mengikuti pemerintah kita karena ini berkaitan dengan maslahat umum. Berkaitan dengan maslahat orang banyak. Kemudian juga al-fitri wal fitri demikian pula ketika berbuka. Ketika berbuka yaitu e, masuk bulan Syawal maka menentukan satu Syawal ini juga mengikuti keputusan dari pemerintah dan juga penguasa dan di dalam mengatur urusan dakwah di dalam mengatur urusan dakwah dan juga hisbah itu amar ma'ruf nahi mungkar wa ta'lim dan juga pengajaran maka kita juga mengikuti keputusan dari penguasa dan ini juga perkara yang zahir yang di negara Saudi Arabia yang namanya dakwah ini juga diatur oleh penguasa tidak semua orang bisa berbicara di dalam masjid. Tidak bisa semua orang bisa mengajar. Di sana ada ketentuan-ketentuan harus ada tasrih, harus ada surat izin resmi. Bahasanya si fulan memang diizinkan untuk mengajar. Demikian pula untuk hisbah itu untuk beramar ma'ruf nahi mungkar secara resmi dan di Saudi Arabia ada ada lembaga resmi yang isinya adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini langsung diatur oleh negara dan mereka lah yang berhak untuk melakukan yang demikian. Wa ta'lim demikian pula di dalam masalah pengajaran dan apa yang berkaitan dengan semua itu berupa permasalahan-permasalahan yang banyak dan demikian pula seluruh persengketaan yang diangkat kepada seorang penguasa seluruh permasalahan, seluruh persengketaan yang diangkat kepada seorang penguasa seperti misalnya keputusan di antara orang-orang yang bersengketa, bersengketa dan juga masalah hak-hak manusia dan selain masalah-masalah tersebut yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan umum yang merupakan kekuasaan dari seorang pemimpin. Ini adalah perkara yang harus kita taati di dalam masalah-masalah istihadiyah di mana seorang pemimpin menguatkan salah satu di antara pendapat di dalam masalah istihadiyah tersebut. Taib. Jadi di antaranya yang bisa kita ambil manfaatnya ketika masuk bulan Ramadan, demikian pula keluarnya bulan Ramadan dan masuknya bulan haji maka kita harus kembali kepada siapa? Kepada penguasa. Kalau sudah menentukan ya meskipun di sana ada pihak yang mereka menguatkan pendapat yang lain tapi kalau pemerintah sudah menentukan sebuah keputusan maka kewajiban kita adalah mengikuti pemerintah dan juga penguasa kita di dalam masail ijtihadiyah di dalam masalah ijtihadiyah nah wa hadha bi khilafi baqiyati al masail allati laysat manutatan bi min masailil ilmi wal amali al mukhatabi biha kullu muslimin fi nafsihi fi nafsihi wa jara fiha khilafun wasi'un bainal ulama dan ini atau permasalahan ini lain dengan permasalahan-permasalahan yang lain yang tidak bergantung dengan ijtihad seorang penguasa. Kalau permasalahan tadi yang disebutkan di atas itu kembali atau dikembalikan membutuhkan ijtihad dari seorang penguasa. Dialah yang yang menentukan, yang memutuskan di antara perselisihan umat. Tapi di sana ada permasalahan-permasalahan yang lain yang tidak dikembalikan kepada ijtihad para penguasa. Seperti misalnya permasalahan-permasalahan ilmu. Ya, permasalahan-permasalahan ilmu mana yang lebih afdal misalnya? Ya antara zikrullah dengan penuntut ilmu. Ini para ulama berselisih pendapat, mana yang lebih afdal? ia menuntut ilmu atau berzikir? Ya, permasalahan seperti ini ya tidak dikembalikan atau tidak diharuskan ya dan tidak membutuhkan ijtihad dari penguasa. Ya, permasalahan seperti ini kembali kepada para ulama dan tidak diharuskan kembali kepada para penguasa. wal amali demikian pula di dalam masalah amaliyah amaliyah yang setiap muslim ini di mukhatab yaitu di, di diajak bicara di dalam masalah ini yang mereka diperintahkan atau dilarang di dalam masalah ini wajara fiha khilafun wasi'un bainal ulama dan di sana ada khilaf ada perbedaan pendapat yang sangat luas di antara para ulama sehingga hatta sannafal a'immatu al-kutub al-mutawwalata fi tahriri masailiha wa tawassa'al ulama'u fi tahqiqi ahkamiha ala tanawwu'i taqsimatiha wa suwariha wa ahwaliha mimma la yakadu yadkhulu tahta al-hasri sehingga para ulama mereka mengarang kitab-kitab yang panjang di dalam menyelesaikan atau di dalam membahas permasalahan-permasalahan ini dan mereka bertawasok yaitu mereka menulis dengan tulisan yang luas, yang banyak, yang panjang lebar ketika menjelaskan tentang hukum-hukumnya dan uh, eh, yang, ya, yang, berbeda-beda pembagian-pembagiannya dan juga bentuk-bentuknya dan juga keadaan-keadaannya yang ini semua tidak ada tidak ada batasnya. jadi permasalahan-permasalahan tersebut adalah permasalahan-permasalahan yang luas dan banyak dan hampir tidak ada batasnya. Fala yajibur ruju'u fiha lijtihadil imami wa innama likulli alimin min ulama'il ummah qawluhu alladhi addahu ilahi ijtihaduhu. Maka dalam keadaan demikian, yaitu di dalam masalah-masalah ijtihadiyah yang tidak dibutuhkan di sana ijtihad dari seorang penguasa, seperti masalah-masalah ilmiah yaitu masalah-masalah amaliyah maka dalam keadaan demikian tidak wajib bagi kita untuk kembali kepada penguasa tidak wajib bagi kita untuk kembali kepada ijtihad seorang penguasa tetapi setiap ulama maka mereka berpendapat sesuai dengan ijtihadnya masing-masing setiap ulama mereka berijtihad atau berpendapat sesuai dengan ijtihadnya masing-masing dan tidak diharuskan mengikuti pendapat seorang penguasa. Yaitu di dalam apa? Di dalam masalah istihadiah yang memang tidak mengharuskan istihad seorang penguasa dan tidak berkaitan dengan maslahat umum. Tidak berkaitan dengan maslahat umum. Kemudian Syekh mengatakan walil 'ammati su'alu man syara'a Allahu lahum su'alahu min ahli al-ijtihadi kama fi qawlihi tabaraka wa ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun dan bagi orang-orang yang awam bagi orang-orang awam yaitu orang-orang rakyat biasa mereka boleh untuk bertanya kepada ulama yang kita diperintahkan untuk bertanya kepadanya min ahli ijtihad dari orang-orang yang memang berhak untuk berijtihad sebagaimana firman Allah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun adalah kalian bertanya kepada ahli dzikri yaitu kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahuinya. Jadi di sana ada masalah ijtihadiyah yang memang mengharuskan ijtihad para penguasa seperti tadi yang kita sebutkan, ya masalah haji, masalah masuknya bulan Ramadan, masalah, masalah masuknya bulan haji dan seterusnya. Dan di sana ada permasalahan-permasalahan ijtihadiyah yang tidak mengharuskan ijtihad para penguasa dan seorang rakyat, orang yang awam boleh di dalam masalah ini bertanya kepada ulama yang memang mereka ahlinya, yang mereka memang berhak untuk berijtihad. Kemudian setelahnya Syekh mengatakan wa bihadza yadhharu lil mutafaqqihi al farqu bainan naw'aini as-sabiqaini min al masail. Dengan demikian jelas bagi orang yang paham perbedaan antara dua jenis ini ya jenis e, masalah ijtihadiyah yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak dan mengharuskan ijtihad dari seorang penguasa dan di sana ada permasalahan-permasalahan ilmiah amaliyah yang tidak mengharuskan ijtihad dari seorang penguasa dan cukup di sini ijtihad dari seorang ulama yang memang mereka berhak untuk berijtihad wa kaifa anna allaha bi hikmatihi raddal 'ammata fi naw'il awal ila wulatil amri al-qadirina ala istimbati ahkamihi al-ammah. Faqala Beliau mengatakan dan bagaimana Allah SWT mengembalikan manusia di dalam jenis yang pertama. Itu di dalam masalah-masalah istihadiah yang itu berkaitan dengan keputusan atau berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Maka Allah SWT dengan hikmahnya Menyuruh kita untuk mengembalikan ini semua kepada pemerintah Yang mereka mampu untuk mengambil istimbat Yang mereka bisa mengambil ya keputusan dari hukum-hukum tersebut Allah SWT berfirman Wa idza ja'ahum amrun min al amni awil khawfi ada'u bih walau radduhu ila rasulih wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu syaitana illa qalila Allah SWT mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-83 yang artinya dan apabila datang kepada mereka sebuah perkara baik berupa keamanan maupun rasa takut maka mereka menyebarkan. Ini Allah menggambarkan atau menyebutkan kepada kita tentang di antara sifat-sifat orang munafik. Yang di antara sifat orang munafik apabila mereka atau sampai kepada mereka sebuah berita. Sebuah kabar, sebuah berita yang isinya adalah tentang keamanan. Atau yang isinya adalah sesuatu yang menakutkan, berita yang menakutkan mereka di antara kebiasaannya yaitu kebiasaan orang munafik mereka segera menyebarkan. Mereka segera menyebarkan yaitu tanpa tabayun, tanpa mereka meyakinkan terlebih dahulu apakah kabar ini benar atau atau tidak. Tetapi mereka langsung menye, menyebarkan. Dan ini adalah sifat orang-orang munafik yang harusnya kita sebagai seorang muslim menjauhi sifat seperti ini. Artinya jangan sampai kita menyebarkan semua berita baik itu yang berkaitan dengan keamanan maupun yang berkaitan dengan ketakutan ya sebelum kita yakin tentang kebenaran berita tersebut. Kemudian Allah mengatakan seandainya mereka mengembalikan hal ini kepada Rasul yaitu ketika belum masih hidup atau dan mengembalikan hal ini kepada pemerintah dan mengembalikan hal ini kepada pemerintah yaitu orang-orang atau orang-orang yang berwenang niscaya orang-orang yang istimbat yaitu para ulamanya, para penguasanya, niscaya mereka akan mengetahui. Kemudian Allah mengatakan dan seandainya bukan karena karunia dari Allah atas kalian dan rahmatnya niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit di antara kalian. Artinya di dalam ayat ini itu ayat yang ke-83 dari surat An-Nisa di antara petunjuk Allah SWT kepada kita semua di dalam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, maka kita diharuskan untuk mengembalikan permasalahan tersebut kepada siapa? Kepada penguasa, ya kepada pemimpin. Merekalah yang berwenang dan mereka lah yang akan memutuskan untuk kita semua. Tetapi di dalam masalah yang tidak berkaitan dengan orang banyak dan tidak mengharuskan ijtihad seorang penguasa, maka Syekh mengatakan ورد العامة في النوع الثاني وهي بقية مسائل الدين للعلماء الراسخين والأئمة المستهدين في قوله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون dan Allah SWT menyuruh kita atau mengembalikan orang-orang atau manusia di dalam jenis yang kedua yaitu di dalam e, permasalahan agama yang tidak mengharuskan ijtihad dari seorang penguasa maka dikembalikan kepada ulama yang mereka adalah memiliki ilmu yang dalam dan dikembalikan kepada imam-imam yang mustahid sebagaimana firman Allah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun sebagaimana kalian hendaklah kalian bertanya kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahui jadi dalam masalah ijtihadiyah yang lain yang sifatnya khusus atau tidak berkaitan dengan kepentingan orang banyak, maka dalam keadaan demikian kita boleh bertanya kepada ulama yang memang berhak. Fasubhanal Hakimil Alim. Wa ma a'zama hadha at-tashri'a alladhi inqata'at duna al-ityani bimithlihi hikmatul hukama wa 'ajizat an tahqiqi masalihihi siyasatus sasati min duhatil الملوك wal umara wa tahayyarat fi azimi maqasidihi adh-dhahirati wal khafiyati sadatul a'immati wal ulama. Kemudian setelah itu Syekh mengatakan maka maha suci Allah yang maha bijaksana yang maha mengetahui dan betapa agungnya syariat ini yang para hukama yaitu orang-orang yang memilih hikmah mereka terputus hikmahnya yang ketika melihat syariat ini demikian pula para ahli politik dari para raja dan juga para penguasa mereka lemah mereka lemah di dalam mewujudkan maslahat-maslahatnya dan banyak di antara para imam dan juga para ulama yang mereka tahayyarat yang mereka yang merasa dahsyat dan merasa kagum dengan apa dengan hikmah yang sudah Allah Subhanahu wa sebutkan yang ada di dalam Al-Qur'anil Karim. Ya, jadi maksud beliau di sini adalah bagaimana Allah SWT membedakan ya antara masalah atau permasalahan-permasalahan yang sifatnya umum ya yang berke, berke, berkaitan dengan kepentingan orang banyak dengan masalah-masalah ibadah, amaliyah atau ilmiah yang sifatnya khusus ketika dalam permasalahan umum maka dikembalikan kepada para umara para penguasa ketika di dalam permasalahan khusus yang tidak mengharuskan ijtihad para penguasa maka dikembalikan kepada para para ulama dan ini adalah hikmah dari Allah SWT yang maha hakim dan juga maha alim kemudian Syekh menukil dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyah menutup uh, uh, surah yang kelima ini menutup bentuk yang kelima ini qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah fi tahqiqi hadhihi al-mas'alati wa laysa al-muradu bisyar'i al-lazim li jami'il khalqi hukm al-hakimi walau kana al-hakimu afdhal ahli zamani berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah di dalam mentahqiq di dalam menjelaskan permasalahan ini dan tidaklah yang dimaksud dengan syariat yang lazim untuk seluruh manusia adalah keputusan seorang penguasa. Meskipun dia atau penguasa tersebut adalah orang yang paling afdal di zamannya. Bal hukmul hakimil alimu al-alimil adili yulzimu qawman muayyanina tahakamu ilaihi fi qadiyatin muayyanah. Beliau mengatakan ya yaitu Syekhul Islam bahkan keputusan seorang penguasa atau seorang alim yang adil yang dia adalah adil maka ini hanya mengharuskan kaum-kaum tertentu saja yang berhukum kepada beliau yaitu meminta keputusan dari beliau di dalam permasalahan tertentu. Jadi hanya mengharuskan kaum tertentu di dalam permasalahan tertentu saja, bukan untuk semuanya dan bukan di dalam seluruh permasalahan. La yulzimu jami'al khalqi wa la yajibu ala alimin min ulama'il muslimin Ayu hakiman wala la fi qalilin wala fi kathir. Kemudian beliau mengatakan dan keputusan seorang penguasa tidak mengharuskan seluruh manusia dan tidak wajib bagi seorang alim dari ulama kaum muslimin untuk taklid kepada seorang penguasa dan tidak di dalam masalah yang sedikit atau masalah yang banyak idza kana qad arafa ma amara Allah bihi wa rasuluh. Apabila beliau sudah tahu apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Apabila beliau sudah tahu apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah di dalam permasalahan-permasalahan khusus tadi yang kita sebutkan dan tidak berkaitan dengan kepentingan umum. Bal la yajibu ala ahadi al-ammah bal la yajibu ala ahadi al-ammah taqlidul hakim fi syai bahkan tidak wajib bagi individu-individu untuk mengikuti seorang penguasa dalam sesuatu maksudnya adalah dalam apa tadi di dalam permasalahan-permasalahan yang khusus baik ilmiah maupun amaliah dan bukan berkaitan dengan kepentingan-kepentingan umum ballahu ayyastaftiya may yajuzu lahu istifta'uhu wa illam yakun hakiman dan boleh bagi seorang individu, seorang rakyat biasa بل له أن يستفتي من يجوز له استفتاؤه وإن لم يكن dan boleh bagi seseorang seorang individu untuk bertanya meminta fatwa kepada orang yang memang boleh untuk berfatwa yaitu para ulama yang mustahid wa illam yakun hakiman meskipun dia bukan seorang penguasa meskipun dia bukan seorang penguasa bukan seorang pemimpin Wa mata taraka al-alimu ma'alimahu min kitabillahi wa sunnati rasulih wattaba'a hukmal hakimi al-mukhalifi li hukmillahi wa rasulih kana murtaddan maka kapan saja seorang yang alim itu seorang ulama dia menyelisih atau meninggalkan apa yang dia ketahui yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seorang alim dia mengetahui atau dia meninggalkan apa yang dia ketahui atau kebenaran yang dia ketahui di dalam Al-Quran atau di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengikuti keputusan seorang penguasa, mengikuti keputusan seorang penguasa yang menyelisihi hukum Allah dan juga Rasulnya yang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya maka dalam keadaan demikian kana murtaddan kafiran yastahiqqul uqubah maka alim tersebut atau ulama tersebut bisa keluar dari agama Islam bisa keluar dari agama Islam dan dia berhak untuk dihukum maka dia berhak untuk dihukum ya orang yang demikian yaitu apabila dia adalah seorang alim orang yang tahu ilmunya, ya seorang ulama, sengaja dia meninggalkan apa yang ada di dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia tahu itu adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia tinggalkan. Kemudian dia lebih memilih keputusan seorang penguasa dan keputusan tersebut menyelisihi apa yang datang di dalam hukum Allah dan juga Rasulnya. Maka dalam keadaan demikian dia bisa keluar dari agama Islam. Dia bisa keluar dari agama Islam yaitu apabila dia meyakini bolehnya seorang penguasa mengganti syariat Allah Azza wa Jalla. Mengikuti uh, penguasa dan dia meyakini bolehnya seorang penguasa untuk dia mengganti syariat Allah Subhanahu taala maka dalam keadaan demikian ini bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Jadi kesimpulannya bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah bahwa di dalam masalah istihadiyah yang menyangkut urusan orang banyak maka kita diharuskan untuk kembali kepada siapa? kepada penguasa. Apabila penguasa sudah menentukan yang memilih sebuah keputusan, menentukan sebuah keputusan, maka kewajiban kita kembali kepada kepada mereka. Adapun di dalam masalah ijtihadiyah yang khusus sifatnya dan tidak berkaitan dengan kepentingan orang banyak ya seperti dalam masalah ilmiah ya masalah amaliyah ya di dalam masalah ilmiah misalnya menentukan mana yang afdol Mekah atau kota Madinah apa yang disyariatkan di, di apa makna sabda Nabi saw ya eh, eh, ma baina baiti wa mimbari Rawdatun min riyadil jannah ya antara rumahku dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Apa maknanya dan para ulama berselisih sebenarnya di dalam masalah ini. Ini adalah tidak berkaitan dengan kepentingan ya seluruh rakyat. Tapi dia adalah khusus. Ya dan tidak memerlukan di sana ijtihad seorang penguasa. Maka dalam keadaan demikian kita kembali kepada siapa? Kepada para ulama yang mereka adalah mustahid dan tidak diharuskan kita mengikuti pendapat seorang penguasa. Nah, itulah yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan insya Allah kita lanjutkan besok di waktu yang sama, di tempat yang sama. Mungkin ada satu pertanyaan saja dari jemaah. Silakan. Baik yang berkaitan dengan materi atau yang berkaitan di luar materi. Ya. Apakah sholat sunnah rawatib ini tetap disunahkan ketika kita dalam keadaan safar? Nabi SAW beliau menjaga sholat rawatib yang jumlahnya 12 rakaat ya dalam keadaan beliau mukim dalam keadaan beliau mukim artinya tidak dalam keadaan safar kalau beliau safar maka beliau tinggalkan sholat sunnah rawatib kecuali dua rakaat sebelum subuh kecuali keluarkan sebelum subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.